Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaihi terhadap matan na barakallahu fikum al-baiquniyah yaitu ungkapan al-Imam al-Baiquni mengenai hadis musalsal dan juga beliau menyebutkan contohnya kadzaka qad hadatsani qa'ima au ba'da an hadatsani tabassama. nam Kemudian halaman 44 itu lanjutan daripada makna atau bentuk gambaran nah hadis musalsal sudah kita sebutkan ya Hadis salah satu hadis yang berantai. Dalam artian masing-masing perawi itu menyampaikan sesuai atau sama persis dengan apa yang disampaikan gurunya sebelumnya. Baik dalam cara dalam dalam cara menyampaikannya atau yang dicontoh itu nama lafaz yang disampaikannya. Lafaz hadisnya atau apa? Atau cara menyampaikannya yang dicontoh. Nah, misalnya guru sebelumnya menyampaikan dengan cara senyum dia juga senyum. Nah, kita lewati kemarin ya. Atau misalkan guru yang sebelumnya dia menyampaikan dengan lafaz yang sama, ini uhibbuk misalkan. Nah, yang setelahnya juga menyampaikan dengan lafaz yang sama, ini uhibbuk. Ada lafaz seperti itu. Kita lihat sini. yang faedah min ma'rifatil musalsal. Nah, sekarang faedahnya apa? Faedah tujuan untuk mengetahui hadis musalsal itu apa faedahnya? Naqul kita katakan, inna ma'rifatil musalsal laha fawaidu. Iya, Sesungguhnya mengetahui hadis yang musalsal, hadis berantai itu semua perawinya menyampaikan dengan cara yang sama, baik cara lafad baik lafadznya maupun cara penyampaiannya memiliki beberapa faedah. Ya, awalan pertama, huwa fil haqiqah na'am fanun tarifun. Sesungguhnya masalah musalsal ini pada asalnya, pada hakikatnya adalah bidang studi yang bagus atau baik. Tahu ya? Naam. Haitsu dari sisi innar ruwata Sesungguhnya para perawi yattafiquna fihi ala halin muayyanah ini. Nah, paham ya? Fan itu kan bidang maksudnya. Eh, bidang tersendiri, bidang yang sangat bagus itu istilahnya itu. ya studi yang bagus masalah musalsal itu sendiri. Karena wa karena innar ruwat sesungguhnya para perawi yattafiquna fihi ala halin muayyanah. Mereka semuanya sepakat dalam menyampaikan hadis tersebut di atas satu keadaan yang tertentu. Oh tertawa tertawa semua, kalau senyum senyum semua, berdiri berdiri semua, caranya gitu kan ya? Itu yang membuat apa? Tertarik gitu loh. La siyama idza qala terlebih-lebih lagi. Nah, la itu terlebih-lebih lagi idza qala apabila dia berkata perawi tersebut, haddatsani wa huwa ala firasyihi naimun. Eh, dia itu guru tadi telah menceritakan kepadaku dalam keadaan dia di atas kasurnya tidur. Paham ya? Tidur kok bisa menceritakan bagaimana? Nah, maksudnya tidur-tiduran maksudnya nggak tidur beneran ya. Haddatsani wa huwa yatawadda atau juga Naam lafaz lain haddatsani dia menceritakan kepadaku dalam keadaan dia wudu. Nah, ketika dia menceritakan juga dia wudu itu loh. Apa maksudnya ya? Haddatsani wa yaqul. Dia telah menceritakan kepadaku dalam keadaan dia makan. Ayo, nanti kalau dia menyampaikan orang lain juga sama menyebutkannya itu. Haddatsani summa tabasal Dia menceritakan kepadaku dalam kemudian dia senyum. Haddatsani summa baka dia telah menceritakan kepadaku kemudian dia menangis. Fahadil halatu orifatun. Nah, maka keadaan seperti ini yang apa? Yang dianggap istilahnya keadaan yang sangat tarif. Tarif apa sih artinya? Aslinya apa? Nah, mengagumkan. Paham ya? Jadi, na'am barakallahu fikum. Na'am keadaan sangat mengagumkan, membuat kita kagum dan heran gitu loh. Kok bisa itu loh? Apa maksudnya ya? Ya na'am. Wa hiya an yatafiqa ar-ruwat kulluhum ala hal wahidah. Yaitu para perawi semuanya, nah, keadaan yang sangat mengagumkan ini tadi atau keadaan yang bikin kita kagum, yaitu para perawi tersebut sepakat seluruhnya untuk apa? menyampaikan hadis di atas satu keadaan. Tidur-tidur semua itu loh. Nanti tidurnya bukan tidur beneran, maksudnya dalam artian dia berbaring lah di atas kasurnya itu. Ma'ruf salah ya. Kalau tidur beneran kan nggak bisa nyampaikan. Ewanan. Sanian yang kedua, fa'ir yang kedua, perhatikan. Anna fi naqlihi musalsalan hakala. Bahwasanya dalam penukilan hadis musalsalan dalam keadaan musalsal seperti ini, hatta li darajati wasfin halir rawi, bahkan hingga sampai tingkatan mensifati keadaan rawi, sifatnya jadi ditonton itu maksudnya ya, cara menyampaikannya itu fihi dalilun ala tamami dhabtir ruwat. Berarti ada pendalilan tentang apa? Sempurnanya kekuatan hafalan perawi tersebut. Sampai gerak-geriknya dari contoh itu loh maksudnya itu. Paham ya? Nah, berarti kuat sekali. Wa anna ba'dahum qad hatta hala rawi hina rawah. Dan bahwasannya sebagian mereka ada yang sampai menghafal hafalannya kuat sekali. Nah, kuat nilai kuat hafalannya. Nah, barakallahu fikum hingga masalah keadaan perawi ketika dia meriwayatkannya. Dia hafal itu. Fahuwa yazidul hadis kuat. Maka yang seperti ini ketika sampai keadaannya jadi hafal, itu justru akan menambah hadis itu semakin kuat hadisnya. Paham ya? Mencontohnya seperti intinya apa intinya itu kok bisa gitu loh. Nah, kan bikin kagum itu yang Ya, studi yang istilahnya mengagumkan lah, bikin orang tuh heran dan kagum. Salisan yang ketiga, annahu idza kana tasalsula idza kana tasalsulu mimma yuqarrib ilallah bahwasanya apabila tasalsul yaitu berantainya hadis tersebut termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sarafihi ziyadatan nah sarafihi ziyadatun qurbatun wa ibadatun. Ziyadatu ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Paham ya? Maka menjadilah Nah, pada hadis tersebut tambahan kedekatan diri dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misal contohnya, ma fi hadis Mu'adz bin Jabal, yaitu yang ada dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Inni uhibbuka fala tada'anna." Nah, ini lafaznya sesungguhnya aku cinta kepadamu. Fala tada'anna, maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan. Nah, ini nanti kalau perawi itu menyampaikan lagi lafaznya seperti ini, Ana uhibbu, ana uhibbu, ana uhibbu. Paham itu maksudnya ya? Nah, fakaunu kulli wahidin ar ruwati yaqulu lisani. Maka keadaan masing-masing perawi menyampaikan kepada yang kedua, yang berikutnya, ini uhibbu, sungguhnya aku mencintaimu. Karena hadza mimma yazidu fil iman, ya kan? Ini termasuk apa? Termasuk perkara yang bisa menambahkan diri dalam keimanan. Karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah termasuk ikatan tali iman yang paling kuat kan itu. Nah, Wa yazidul insanu qurbatan Allah taala dan akan semakin menambah manusia itu kedekatan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna min awsaq ural iman al-hubbu fillah wal bughd fillah. Dikarenakan ikatan atau tali keimanan yang paling kuat adalah cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah. Paham ya? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Khulasah daripada musalsal ternyata faedahnya sangat besar di antaranya adalah nah diketahuinya perawi tersebut kuat sekali hafalannya bahkan hingga keadaan perawi atau keadaan gurunya yang ketika menyampaikan dia contoh dan dia tiru ya, sehingga menambahkan kekuatan hadis tambah kuat gitu ya nah barakallahu fikum yang dikenal dengan hadis berantai nah barakallahu fikum atau rantaian atau nah barakallahu fikum dikenal dengan apa hadis berantai tadi itu maksudnya berantai itu bagaimana masing-masing perawi menyampaikan dengan lafaz yang sama atau dengan nah keadaan yang sama gitu sesuai dengan guru yang menyampaikan sebelumnya. Nah, itu masalah musalsal. Nah, barakallahu fikum kita masuk ke yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih Azizun marwiyus naini aw salasah masyhurun marwiyus fawqa masalasah. Sekarang kita membahas masalah hadis aziz atau masyhur. Aziz itu hadis yang kuat. Paham ya? Kuat dan jarang dijumpai gitu loh istilahnya itu. Aziz. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Dua orang perawi atau tiga saja. Kan jarang sekali seperti itu kita jumpai. Dalam artian jarangnya bagaimana? Sering kan banyak hadatsana fulan, qala sana fulan, qala hadatsana sana sampai empat atau lima biasanya. Ya ini kalau dijumpai hadis kok cuma dua seperti Malik An-Nafi' bin Umar misalkan, nanti cuma tiga aja. Ya kan? Malik, Nafi' bin Umar. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu berarti apa dikatakan hadisnya kuat. Karena semakin jarak antara Rasulullah dengan perawi itu semakin dekat semakin kuat hadisnya. Awasnya itu ya. Nah, misalkan kita menceritakan eh, kata si A eh, si A bilang sama si si B misalkan atau ada orang bilang kata si A kamu ini seperti ini. Nah, siapa yang bilang si A langsung? Berarti antara kita dengan yang mengkabarkan dan satu langsung. Itu lebih kuat daripada Nah barakallahu fikum ada orang memang kata si A kamu gini. Siapa kata si A? Kata si B. Kata si B, kata si C. Jadi jauh sekali jaraknya itu loh. Untuk sampai kepada orang yang mengkabarkan tadi. Nah, ya, semakin dekat semakin kuat itu istilahnya. Ya, Pak. Kita lihat syarah di sini, kalau masyhur itu maksudnya apa? Maksudnya hadis yang diriwayatkan dari tiga orang atau lebih nanti kita lihat. Zakar al Muallifu fi hadzal bait qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Zakar al Muallifu bi hadzal bait qismaini min aqsamil hadis Mu'alif menyebutkan dalam pantun atau puisi ini dua pembagian dari pembagian-pembagian hadis. Wahuma al-aziz wal mashkur, Hadis yang aziz dan hadis yang mashkur. Nah, Wabihima yatimut tasir wal 'ashir. Maka dengan keduanya sempurnalah pembagian yang ke-9 dan yang ke-10. Setelah musalsal yang ke-8, yang ke-9, 6 aziz, yang ke-10 adalah mashkur. Min aqsamil hadis alati fil nadhm. Eh, yaitu dari pembagian-pembagian hadis yang ada pada pantun atau puisi. Al-aziz fil lughah. Aziz itu secara bahasa adalah ma'khudun min, min azza idza qawiyya, ya kan? Aziz, nah itu secara bahasa diambil dari kata azza idza qawiyya apabila kuat. Nah, jadi aziz harus yang kuat. Walahu ma'anin ukhra dan ini masih memiliki makna-makna yang banyak yang lain. Minha di antaranya al-quwwah wal ghalabah. Quwwah itu kekuatan, ghalabah itu mengalahkan, wal imtina' itu menghalangi. Oh ya? Menghalangi yang lainnya. Lakin alladhi yuhimmuna fi babil mustalah wal makna awal awwal wa huwa Namun eh, yang penting bagi kita dalam masalah bab mustalah ini adalah makna yang pertama yaitu kuwa. Hadis dikatakan kuat kapan ketika yang merawikan yang merawikan cuma dari ya dua perawi atau eh, dua perawi atau tiga. Dikatakan kuat, paham ya? Nah, haddatsana fulan, qala haddatsana qala Rasulullah misalkan. Apa maksudnya ya? Semakin dekat semakin kuat istilahnya itu. Wa amma fil istilah bahwa ada masalah istilah yaitu marwahu isnani an isnaini an isnain ila an yasila ila muntaha as-sanad. Nah, itu hadis yang diriwayatkan dua orang perawi, dari dua orang perawi, dari dua orang perawi sampai kepada akhir sanad. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. misalkan ya. Misalkan dari Atsbat Tabi'in Kemudian setelah itu jarak antara dia ke tabi'in misalkan cuma dua. Dua orang. Antara tabi'in ke sahabat cuma dua orang jaraknya. Nah, kemudian sampai Rasulullah itu berarti kuat sekali. Tapi kalau jarak dia atau tabi'in sampai ke sampai ke Rasulullah itu buahnya gitu berarti semakin lemah. Seperti itu maksudnya. Kita lihat sini, wal mu'allifuna lam yashtarit an yakuna marfu'an, ya kan? Hadis ini mu'alif di sini tidak mensyaratkan harus marfu'. Berarti maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak harus sampai kepada Rasulullah hadisnya. Walaupun aziz atau masyhur, intinya kalau diriwayatkan dari nah barakallahu fikum, eh, dua-dua tadi adalah aziz walaupun enggak marfu'. Karena marfu' kan harus jenis dinisbahkan Rasulullah kan? Karena ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Kalau marfu' sampai kepada Rasulullah, mauquf sampai kepada sahabat, kalau maqtu' kepada tabi'in. Nah. Jelas ini? Nam, Fayashmul atau fayashmal al-marfu' wal mauquf wal maqtu'. Tiga-tiganya, paham ya? Nam. Li'annahu qol dikarenakan Al-Imam Al-Baiquni mengatakan marwi usaini. Marwi ini Walam yakul marwi ini marfu'an. Enggak ada lafaz marfu'an itu kan? Berarti umum. Bisa mauquf, bisa maqtu', bisa marfu'. Walihada fa innahu la yashtarit Walihada, oleh karena ini fa innahu la fil aziz an yakuna marfu'an. Maka tidak disyaratkan dalam hadis yang aziz itu an yakuna marfu'an harus marfu' itu enggak harus. Oh ya. Ayo Am. Wa wajhu tasmiyatihi azizan dan sisi penamaan aziz kenapa? Hadis kok dikatakan aziz itu kenapa? Aziz itu hadis yang kuat itu istilahnya. Kenapa kok hadis dikatakan kuat? Li'annahu qawiyyun bi riwayatis tsani. Dikarenakan dia itu kuat dengan sebab nah periwayatan yang dua tadi. Wa kullama kathura al-mukhbiruna izdada al hadith aw al-khabar quwwah. Naam. Ini makna yang makna yang disebutkan di sini ya. Wa kullama dan setiap kali banyaknya orang yang mengkabarkan, nah maka akan semakin bertambah hadis tersebut atau kabar tersebut kekuatannya. Fa innahu law akhbaraka thiqatun bi khabarin Dikarenakan kalau seandainya ada orang yang mengkabarkan kepadamu seorang yang sikoh terpercaya dengan sebuah kabar, sumaja sikotun akhar. kemudian datang lagi orang yang terpercaya juga sikoh yang lain, Fa'akhbaraka binasil binafsil khabar. Kemudian dia yang sikoh tadi mengkabarkan kepadamu dengan kabar yang sama. Sumaja salis, kemudian datang yang ketiga lagi, sumar rabi, kemudian yang keempat, Fa'akhbaru kabil bil khabar. Kemudian mereka semuanya mengkabarkan kepadamu dengan kabar, lakana hadal khabar yazdadu kuwatan bisdiyadi al mukhbir bihi maka akan bertambahnya apa? kekuatan dengan apa? Na barakallahu fikum dengan sebab bertambahnya orang yang mengkabarkan hadis tersebut. Nah, ini di antara salah satu maknanya ya. Nah, barakallahu fikum di antara maknanya itu tadi. Wa dan ucapannya au salatah fa inna au tanwi au di sini tanwi bukan ragu ya. Nah, jadi aziz Marwius marwi usnaini aw salasa itu bukan kata meragukan bukan. Tapi tanwi seperti apa? Seperti na barakallahu fikum al-i'rab huwa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw takdiran. Nah, aw tanwi juga. Ima lafdhan ima takdiran. Nah, ima azil ima masyhurin itu maksudnya ini. Apa maksudnya ya? au-nya bukan untuk ragu bukan tapi tanwi. Tanwi itu untuk menunjukkan pembagian gitu loh ya bagian untuk membagi nah taksim tanwi taksim artinya mirip-mirip wa min haitsu yah yahtamal an takuna lil khilaf tapi ditinjau dari bentuknya aunya itu atau kalimat sebelumnya dan setelahnya itu bisa jadi kemungkinan antakuna lil khilaf aunya untuk khilaf untuk dalam artian perbedaan paham ya khilaf ini bukan perselisihan perbedaan tadi atau membedakan loh, bang antara aziz dengan apa masyhur lakinnahu Lama qala fi ba'd, tetapi ketika atau tatkala dia mengucapkan yang setelahnya masyhuru marwi masyhuru marwiyun fawqa masalatah, arafna anna auhuna Tanwi. Setelah beliau menyebutkan sini masyhur itu adalah yang diriwayatkan di atas tiga. Nah, itu berarti apa? Berarti na'am barakallahu fikum kita sudah mengetahui bahwasanya itu tanwi awnya, bukan yang lainnya. Apa maksudnya ya? Yang pertama azin, kedua masyhur. Ya'ni anil azizah huwa ma rawahu sunani an ila akhiri. Maksudnya aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan dari dua orang perawi, dari dua orang perawi sampai akhir sanad. Nah, au marwahu salasa an salasa ila akhiri. Atau juga na barakallahu fikum yang meriwayatkan dari tiga orang dari tiga orang sampai akhir sanad. Dua tiga. Famarwahu salasa an salasa ila mutahassanat maka hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi dari tiga orang perawi sampai akhir sanad yu'tabar fi ra'yil mu'allif azizan. Maka berdasarkan pendapat mu'allif maka itu dianggap aziz. Li'annahu qawiyyun bi tariqayn al-akhirain. Karena dia kuat dengan dua jalan yang lain tadi itu. Jalan pertama dia kuat dengan jalan berikutnya adalah kuat tadi. Walakin masyhur indal mutaakhirin, ini perhatikan ini. Tapi yang masyhur berdasarkan nah barakallahu fikum ahli hadis mutaakhirin, orang-orang mutaakhirin ya lawan dari mutaqaddimin paham ya orang belakangan anil aziza huwa marwah usnani faqat hadis dikatakan aziz itu ada hadis yang meriwayatkan hadis tersebut dua orang Maksudnya dua orang itu maksudnya bagaimana ya misalnya tanah fulan qala haddatsana langsung Rasulullah itu paham ya qala tanah Malik misalkan qala Malik an Nafi' an Umar kan dekat jaraknya itu apa maksudnya itu ya ya nah Nafi' itu kan maula Ibnu Umar kan ya Kemudian kita lihat di sini wa anal masyhur, hadis yang masyhur itu yang bagaimana? Huwa marwahu salasah fa'sar. Yaitu hadis yang meriwayatkan padanya ada tiga perawi atau lebih. Wa ala hadza fa yakunu qal mu'allif aw salasah marjuhan. Nah, oleh karena ini ucapan mu'allif itu enam aziz itu adalah yang meriwayatkan dua orang perawi atau tiga, ucapan tiga itu marjuh. Oh ya. Om maksudnya? Kan sebutkan marwi ini aw salasah. Yang sahih yang rajih berapa? Dua. Nah, O3 itu nanti masuk dalam masyhur. Ya, wah. Karena jarang sekali yang dua ini. Lihat sini. Naam wassawabu al aziza yang benar bahwasanya aziz hadis kata aziz kuat huwa marwa usnani faqat min awal salat ila akhirih. Ya kan? Itu hadis yang diriwayatkan dua orang perawi saja dari awal salat sampai akhirnya. Tahu ya? Seperti qala Malik haddatsana Nafi' an Ibnu Umar. Berapa itu? Dua setelah Ibnu Umar dua kan? Ewa. Nah, itu termasuk yang aziz. Kuat. Cuman nah Muwatta Imam Malik yang dikenal Muwatta itu, itu memang awal mulanya dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dulu itu termasuk dianggap yang paling sahih. Paham ya? Jadi kitab yang negara paling sahih itu adalah Muwatta Imam Malik itu. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang lebih apa? Yang lebih sahih melainkan Muwatta Imam Malik itu yang diungkapkan sebagian para ulama waktu itu itu sebelum munculnya Sahih Bukhari Sahih Muslim. Oh ya, bukan maknanya kita merendahkan enggak, cuman kalau antum perhatikan Muwatta Imam Malik itu kan kadang ada yang sahih ada yang enggak juga. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Belum jaraknya dekat. Nah, Kemudian kata beliau di sini, Amma law rawahu sunani an wahidin an isnani an isnani ila muntaha. Adapun hadis yang diriwayatkan dua orang perawi dari satu orang perawi dari dua orang perawi dari dua orang perawi ila muntaha sampai akhir sana fa innahu la azizan. Yang seperti ini enggak dinamakan aziz. Li'annahu ikhtalla syartun. Karena kosong daripada apa? syaratnya. Fi tabaqatin min tabaqat. Karena kosong daripada salah satu syarat daripada apa? Na'am barakallahu fikum fi tabaqatin Dari satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang ada. Wa idza syartun walau fi tabaqatin min Kalau seandainya nam hilang satu syarat saja walaupun syarat tersebut pada salah satu tabaqah yaitu tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang ada ikhtalal masyrut maka hilang pula yang disyaratkan. Naam. Karena aziz ini sendiri bukan syarat untuk hadis sahih ya. Aziz ini bukan syarat hadisnya dikatakan sahih enggak Cuman hadis aziz itu hadis yang bisa dikatakan jarang dijumpai gitu loh. Karena bisa dua itu loh, paham ya? Karena nanti nah barakallahu fiikum dikenal dikenal dengan sunaiyah, sunasiyah itu ada. Maksudnya perawinya cuma sampai Rasulullah tiga. Sampai Rasulullah dua misalnya ada seperti itu. Nah, dari sini halil aziz syartun lis Apakah hadis aziz itu syarat hadis sahih? Nah, kalau kita katakan innal azizah laisa syartan lis ya kan? Bahwasanya hadis yang aziz itu bukan syarat untuk hadis sahih. Wa qala batul ulama bal innahu syartun sahih. Dan sebagai para ulama mengatakan enggak justru hadis aziz itu syarat untuk apa? Hadis sahih. Qalu mereka mengatakan li anna syahadata la tuqbal illa min asnain katanya. Dikarenakan persaksian itu ya Persaksian dengan orang yang mengkabarkan eh, sebuah hadis itu lain lagi. Nah, eh, dikarenakan persaksian itu tidak diterima kecuali dari dua orang. Wala syakka anil hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dham bih. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya hadis yang datang dari Rasulullah itu termasuk sesuatu yang disaksikan yang paling besar. Walihada fa inna man kadzdzaba. Oleh karena ini maka barang siapa yang berdusta man kadzdzaba 'ala nabi, yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan dalam keadaan sengaja fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia apa? mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadisnya siapa ini? Salamah ibn Aqwa rawahu Ahmad. Salamah ibn Aqwa rawahu Ahmad. Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Naam. Walakin akan tetapi qad sabaqa lana fi kalam muallif, sungguh telah lewat kepada kita atau lewat di hadapan kita apa yang diucapkan muallif, anna haida laisa syartin Bahwasanya ini bukan syarat. Paham ya maksudnya ya? Bukan syarat daripada hadis itu dikatakan sahih itu aziz, bukan syaratnya. Paham ya? Naam. Wa huwa fi qawlihi yaitu pada pada nah ucapan mu'alif di sini dalam matan itu mattasala isnaduhu wa lam syadda yu'al. Intinya itu. Ya kan? Naam. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Kemudian apa? Wa dhi min aqsamil hadis iddah Kemudian apa? Hah? Apa? Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiin ursila. Terus wa kullu wahidin atau hadda. Awaluha sahihu wa hamma mattasal. Isnaduhu wa lam syada'u itu intinya. Kamu ya? Nah, intinya sahih itu intinya apa? Intinya terpenuhi pada lima syarat. Syarat pertama harus apa? Sanatnya bersambung. Kemudian kedua apa? Dinukilkan oleh orang yang, orang yang apa? Yang memiliki sifat adalah. Ya enggak? Kemudian yang ketiga harus dapatnya sempurna. Tamu dapat. Yang keempat harus selamat dari apa? Cacat. Paham ya? Atau selamat dari keganjilan. Baik lafadznya atau perawinya. Syadah paham ya? Bukan syadah Nah, barakallahu fikum bukan juga. Naam yang kelima adalah apa? Tidak ada illah di dalamnya, tidak ada penyakit atau nah barakallahu fikum catat yang merusaknya. Karena illah dahulu kemarin kan illah qadhiyah sama ghairu qadhiyah. Catat yang bisa merusak hadis dan catat yang tidak bisa merusak hadis. Itu syaratnya. Aziz enggak disebutkan. Naam. Walam yadhkur al walam yadhkur istirata an yakuna naam. Walam yatlu istirata an yakuna azizan. Dan beliau tidak menyebutkan persyaratan bahwasanya harus aziz, itu enggak harus. Jadi walaupun yang dari perawi itu sampai ke Rasulullah 4 5 6 misalkan dia semuanya perawinya thiqah, bisa gitu loh. Enggak harus dua langsung sampai itu enggak harus. Apa maksudnya ya? Wa yujabu an qawli man qala bi anna syahadah la tuqbal illa bisnayan. Dan sekarang dijawab. Dijawab orang yang apa? Nah, orang yang mengucapkan atau ucapan orang yang mengatakan bahwasanya persaksian tidak diterima kecuali dari orang kecuali apa? Dengan dua orang. Kalau enggak dua orang enggak diterima. Itu jawabannya apa? Bi anna hadza khabarun. Sekarang asal hadis itu khabar atau persaksian? Khabar. Karena para ulama mengatakan apa? Khabar itu lewatnya umum. Khabar itu bisa hadis, bisa asar. Khabar kalau dari Rasulullah namanya hadis. Paham ya? Khabar kalau dari sahabat atau tabi'in namanya apa? Asar. Kan itu. Nah, Bi anna hadha khabarun ini adalah khabar, walaysa bisyahadah, ini bukan persaksian. Wal khabaru yakfi fihi al-wahid, sedangkan yang pengkabaran seperti ini cukup satu orang. ini dengan dalil annal muadzina yuadzin. Nah, ini dengan dalil apa? Annal muadzina yuadzin. Bahwasannya apa? Bahwasannya muadzin azan. Berapa orang? Satu orang. Mengkabarkan kan dia? Mengkabarkan bahwasannya waktu surat masuk itu loh. Nah, Wajib yaftirun nas ala adzan dan manusia semuanya berbuka karena masuk karena sebab adanya tadi. Nah, ma'anahu wahid bersamaan dengan itu mu'ad itu satu orang. Li'anna hadza khabarun diniyun. Dikarenakan kabar tentang agama ini yakfi fihi wahid cukup satu orang. Wa yadullu li dan yang menunjukkan untuk ini juga anal ulama bahwasanya para ulama ittafaqu ala qabuli hadis amil Mukminin Umar bin Khattab. Mereka semua sepakat untuk menerima hadisnya Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah dan semoga Allah Subhanahu wa taala atau memberikan keridhaan kepadanya annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya na'am barakallahu fikum man Khattab mendengar Rasulullah Na'am barakallahu fikum bersabda innamal a'malu binniyat. Hanya seluruh amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likul imrin ma dan bahwasannya atau hanya saja setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hadal hadis dan hadis ini fi salasi tabaqatin. Nah, berada pada tiga tingkatan lam yurwa illa an wahidin wahidin. Ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari satu dan satu dan semuanya tidak ada yang sahih kecuali datang dari Umar Khattab ini. Paham ya? Naam. Fadalla dzalika ala annahu laysa min syartis sahih an yakuna marwiyus ini, an yakuna na barakallahu fikum marwiyus ini fa aksar. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bukan termasuk syarat sahih bahwasanya harus yang meriwayatkan itu dua orang atau lebih itu bukan syaratnya. Intinya perawinya sikoh enggak terpercaya enggak memiliki sifat kabul atau enggak itu. Nah, karena hadis dikatakan sahih manakala terpenuhi berapa syarat tadi? Lima syarat. Pertama ayyakuna sanaduhu muttasilan. Yang kedua ayyakuna nam ayyakuna rawi mausufan bil adl, mausufan bil adalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga ayyakuna rawi na barakallahu fikum